Kata penanya, mengapa salafiyin di Indonesia terpecah saat ini? Bisakah kembali bersatu seperti dulu lagi? Masya Allah. Ya ikhwanana, dakwah salafiyah dari masa ke masa dalam sejarahnya selalu menghadapi rongkrongan sehingga timbullah kesan perpecahan itu. Kalau kita tarik garis ke belakang yang paling pendek, yaitu ketika munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di Najd. Beliau adalah mujaddid pada abad itu yang membangkitkan kembali dakwah salafiyah di masa itu ketika betul-betul dunia dalam kegelapan dengan berbagai taksub madhab sampai zaman itu sholat lima waktu di Masjidil Haram itu empat kali. Sholat madhab Hanafi, terus bubar, yang madhab lain tidak mau bergabung dengan dengan sholat imam madhab Hanafi. Terus bubar sholat madhab Maliki, yang madhab lain nggak mau bergabung dengan imam yang madhab maliki terus sholat madhab syafi'i terus sholat dengan imam madhab hambali jadi dunia dalam keadaan ta'asub madhab yang luar biasa belum lagi apa wabah penyakit torekot sufia luar biasa dahsyat menguasai dunia belum lagi asyariah Maturidiyah dan ilmu kalam menguasai dunia Islam hampir total bid'ah asyariah Maturidiyah ah, ilmu kalam hampir total menguasai dunia Islam. Jadi sedemikian dahsyatnya kerusakan di masa itu. Allah munculkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd. Kemudian apa berkembanglah dakwah ila sunnah dipimpin oleh beliau sampai kemudian didukung oleh Al Saud kemudian berdirilah kerajaan Saudia yang mempunyai prinsip sejarah dengan dakwah salafiyah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kerajaan yang terikat dengan perjanjian yang dibikin antara Muhammad bin Suud dan Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kedua Muhammad ini ber, melakukan perjanjian di mana Muhammad bin Suud dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab laka saifu waliyal fatwa engkau memegang pedang komando tempur komando politik dan keamanan dan waliyal fatwa aku mempunyai hak berfatwa maka dibaiatlah Muhammad bin Su'ud untuk menjadi amir dan berdirilah kerajaan Saudi. Anak turunan Muhammad bin Su'ud ialah menjadi raja dan kerajaan itu di dalam perjanjian sejarah berdirinya kerajaan Saudi ialah harus di atas Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Dan tertulis sampai sekarang dalam konstitusi kerajaan Saudi. Dengan dakwah ini menyebar, maka goncanglah seluruh dunia Yahudi tidak mau tinggal diam. Dikirimlah seorang Yahudi yang dari kalangan Ismailiyah, Rafidah Ismailiyah bernama Jamaluddin Al-Afghani. Sesungguhnya dari Asad Abad Sungguhnya lebih tepat Jamaluddin Al-Asad Abadi, Asad Abadi Iran. Kemudian menyusup ke Afghanistan, tinggal lama di Afghanistan, mempelajari madhab Hanafi, kemudian dari Afghanistan masuk melalui India, terus ke Mesir. Sehingga terkenal di Mesir dengan Jamaluddin Al-Afghani. Para pengagum-pengagumnya menyatakan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Yahudi satu ini, Jamaluddin Al-Afghani ini, yang berpenampilan sebagai seorang Islam dengan pakai imamah dan sebagainya mencari kader. Ketemulah dengan seorang pemuda bernama Muhammad Abdu. Muhammad Abdu itu ketika itu ditemui oleh Jamaluddin Al-Afghani sebagai guru di Jami'ah Ain di Mesir eh, di Kairo dan pertemuan itu berlanjut sampai akhirnya keduanya bersepakat untuk menjalankan gerakan dakwah baru. Gerakan ini segera didukung oleh Yahudi untuk melawan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwah salafiyah yang ada di Mes, apa di Najd. Maka di Mesir ditumbuhkan. Kemudian pemerintah Inggris bermain mata dengan Yahudi kemudian mengusir dua orang ini. Jadi seakan-akan dikeluarkan dari Mesir dengan pengusiran dari penjajah Inggris. Diusir larinya bukan ke Mekah tapi ke Paris. Ibu kota Zionis zaman itu. Maka setelah sekian lama mengikuti perkaderan-perkaderan Zionis di Prancis, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdo keduanya menyatakan baiat kepada organisasi Freemasonry Masunia. Freemasonry ini organisasi Yahudi yang kemudian bercabang dari Freemasonry itu ada Lions Club, ada e, Rotary Club, ada macam-macam. Freemasonry ini organisasi mantel daripada Yahudi dan keduanya baiat dengan cara Yahudi di Paris. Setelah baiat Kemudian keduanya dimasukkan kembali ke Mesir melalui Lebanon. Kemudian Muhammad Abdu mencari pengikutnya ketemulah Muhammad Rashid Ridho. Sementara dakwah salafiyah tambah menyebar di dunia. Karena apa? Al-Su'ud berhasil menguasai Mekah dan Madinah Ha? Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu mendukung Al-Su'ud dalam rangka menegakkan Al-Kitab sunnah bifahmi salafil ummah. Nah keributan pun semakin dahsyat karena Mekah dan Madinah setiap tahun dikunjungi oleh jamaah haji seluruh dunia. Sehingga ini menjadi peluang besar untuk menyebarnya dakwah salafiyah seluruh dunia. Setiap tahunnya. Sampai akhirnya menyebarlah eh, ketika jamaah haji dari Indonesia berangkat ke sana. Kemudian di antara mereka tokoh-tokoh dari Sumatera Barat seperti Tuan Kunan Rence, Haji Miskin, dan kemudian Tuanku Imam Bonjol uh, ikut belajar akidah salafiyah. Mereka mendapatkan pemahaman salafiyah itu kemudian kembali ke Indonesia mereka berdakwah di sekitar Sumatera Barat sehingga sampai pada puncaknya meletuslah apa yang terkenal dengan nama Perang Padri ya pada tahun 1825 sampai 1830 gerakan Salafiyah mendunia melalui forum pelaksanaan manasik haji tiap tahun. Sampai terus menyebar, maka Yahudi pun mendukung gerakan Muhammad Abdu dan para murid-muridnya seperti Rashid Ridho dan lain-lainnya ha, membidangi masing-masing gerakan. Kemudian di Indonesia pun kebagian dari gerakan abduisme ini tadi. Di mana Muhammad Abdu melawan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dengan cara membangkitkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ekstrim. Begitu. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membangkitkan umat untuk kembali kepada salaf. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mazhab fiqihnya Hambali dan kemudian beliau mensosialisasikan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di, dan murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim, Az-Zahabi dan sebagainya yang di sana terdapat bantahan-bantahan yang cukup kuat terhadap Mu'tazilah, terhadap berbagai pemikiran-pemikiran filsafat dan pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya. Pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Maturidiyah dibantai habis dalam kitab-kitab itu. Keresahan semakin mendunia dari orang-orang Sufia sehingga di India dimunculkanlah Muhammad uh, Ilyas Al-Kandahlawi dan didukung pula untuk melakukan gerakan secara dunia gerakan Torekot Sufia dan juga masih dalam rangka melawan gerakan dakwah salafiyah yang kemudian dinamakan oleh musuh-musuh uh, ahli sunnah dengan istilah wahabiyah. Nah, begitu. Ha? Akhirnya di Indonesia dikirimlah seorang dari Sudan, seorang Aklani, termasuk para uh, uh, dari kaki tangan Aklania, yaitu Ahmad As-Surkati As-Sudani. Cuman gerakan Mu'tazilah ini tadi bedanya dengan dulu karena gerakan Mu'tazilah ini dalam rangka melawan dakwah Salafiyah maka gerakan Mu'tazilah yang digerakkan oleh Muhammad Abduh dan konco-konconya ini tadi selalu menampilkan diri menamakan dirinya sebagai dakwah Salafiyah juga Nah, di kerancuan yang luar biasa berbahaya. Di Indonesia waktu itu ketika datangnya Ahmad Surgati pada awal-awal tahun 1900 ya, di Indonesia sedang dalam keadaan dakwah salafiyah terpukul berat ketika perang Padri berakhir dengan diberangus total para tokoh-tokoh Padri oleh Belanda. Sehingga terjadi kekosongan. Karena dibantai habis itu. Semua tokoh-tokoh dakwah salafiyah di sana habis disembelih oleh oleh Belanda. Dikejar diburu sampai habis. Tetapi masyarakat di Padang dan sekitarnya masih betul-betul terkesan dengan pemahaman salafiyah yang pernah diajarkan oleh tokoh-tokoh padri tadi, eh, tokoh-tokoh eh, dalam perang padri itu yaitu Imam Bonjol dan sebagainya atau mere, eh, sampai sekarang terkenal dengan istilah di kalangan mereka harimaunan salapan. Tokoh-tokoh mereka itu. Nah, ketika Ahmad Syirkati nyampe di Jawa, menebarkan pemikiran Mu'tazila ini tadi, kemudian ketemu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian men, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kemudian Surkati mendirikan organisasi Alir Kemudian ketemu pula Surkati dengan Ahasan. Ahasan mendirikan pula bersama dengan eh, tokoh yang lainnya Persis di Bandung. Maka disangkanya oleh orang-orang di Sumatera Barat bahwa apa yang dibawakan oleh Muhammadiyah ini ya persis sama dengan apa yang di uh, bawakan oleh dulu harimaunan salapan itu diterima dengan sepuluh tangan. Ha, karena sama anti TBC, tahayul bid'ah khurafat katanya. Tahayul dalam definisi surkati dan kelompoknya dan abdo dan sebagainya itu itu ialah apa yang tidak masuk akal. Sehingga walaupun berita dari hadis sahih pun kalau tidak masuk akal dikatakan dimasuk ke dalam kategori khurafat tahayul. Nah, ini bedanya. Kalau salaf menyatakan tah, perkara tahayul itu ialah perkara yang tidak ada dalilnya sama sekali perkara gaib yang tidak ada dalilnya sama sekali dari Alkitab wa sunnah ya? tetapi kalau mereka ini mengatakan tahayul itu ialah perkara yang tidak masuk akal walaupun dalam hadis sahih sehingga mereka mengatakan berita tentang Imam Mahdi oh itu tahayul Oh berita tentang akan datangnya Dajjal itu tahayul. Ha? Sampai Surkati juga mengatakan bahwa hadis-hadis tentang tentang apa ini a, a, tentang Uwais al keutamaan Uwais Al-Qarni di mana Nabi memuji-muji Uwais Al-Qarni dalam keadaan Uwais Al-Qarni belum lahir. Uwais Al-Qarni ini tokoh dari tabi'in. dari Yaman Kemudian padahal ini di dalam eh, sahih Muslim dan ini adalah hadis sahih yang masyhur tentang keutamaan Uwais Al-Qarni. Katanya Surkati ini maudhu ini, palsu ini karena nggak masuk akal. Hakala. Demikian maka tampak seakan-akan dakwah kalangan mu'tazila ini adalah dakwah salafiyah. Sama dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian sama-sama oleh kalangan sufiyin, kalangan uh, khurafiyin dikategorikan masuk dalam kategori siapa? Uh, wahabi. Begitu. Padahal beda ini, dua ini. Antara barat dan timur perbedaannya. Ha? Nah, ketika keduanya ini berbenturan, maka seakan-akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Padahal ini bukan salafi yang akhlani ini, mu'tazili ini. Ha? Begitu itu. Nah, sering terjadi demikian dalam perjalanan dakwah salafiyah dikesankan kepada orang seakan-akan terjadi perpecahan. Kadang-kadang karena permasalahannya adanya penyusupan dan atau pemurnian. Masalahnya itu. Hah? Ketika dakwah salafiyah gencar menguasai dunia Islam dimunculkan Rafidah Khomeini. Hah? Karena Muhammad Abdul sudah nggak laku, ayo sudah Khomeini muncul. Khomeini, wah, mass media besar-besaran Zionis mendukung daripada dakwah Khomeiniyah ini dan kantor-kantor kedutaan Iran seluruh dunia menjadi kantor dakwah Rafidah Ibn Asyariah Imamiyah Ja'fariyah demikian gencarnya ha? belum lagi gerakan Hasan al-Banna yang juga Hasan al-Banna mengaku dalam beberapa tulisannya sebagai dakwah salafiyah ha? Jadi terkesan seakan-akan terjadi perpecahan. Nah, kemudian juga e, ketika gerakan ikhwan betul-betul terpukul di beberapa tempat oleh dakwah salafiyah, disusupkanlah ke dalam kalangan salafiyin seorang e, beberapa orang yang mengaku salafi padahal dia ikhwani yaitu Abdurrahman Abdul Khalik Al-Masri yang menyusup dari Kuwait dengan Ihya Turas Kuwaitnya kemudian Muhammad Surur seorang dari Suria yang menyusup dari e, Saudi dan kemudian membuat kantor dakwah markas dakwah di Birmingham di luar kota London Ha? Iya. Jadi semua mereka ini Abdurrahman Abdul Khalik, Muhammad Surur tampil seakan oh, kami selebi, belum lagi anak uh, para pengagum uh, surgati surgatiyin wah mengaku kami selebi. Tapi ketika ditelusuri pemikirannya Na'udzubillah belepotan gak karuan. Tapi terkesan bagi orang yang masih baru pertama mengenal salafiyah. Loh ini ngaku salafi, ini ngaku salafi. Loh kok berkelahi, Loh, berpecah belah ini berarti. Ya, <laughs> begitu. Jadi makanya supaya Anda tidak mempunyai kesan yang seperti keumuman orang yaitu seakan-akan salafin pecah nah, Sementara sisihkan dulu kesimpulan itu, taruh di lemari dan kunci, kuncinya buang ke sungai, belajar dulu. Belajar. Ma huwa salaf wa ma adraka salaf. Belajar itu dulu. Wah ini perpecahan. Ya, minggir, minggir, minggir. Jangan, jangan bicara pecah. Saya cari yang butuh. Sudah, belajar terus, terus. Nanti Anda akan kemudian mempunyai kejelasan. Oh, ternyata syaratnya itu ini. Nah, begitu. Jadi, sekarang belum waktunya Anda untuk membentuk tim apa namanya? Tim islam atau tim hmm, apa? wa walhasil tamtim tamtim itu tadi atau nasi tim dan sebagainya belum waktunya nanti nanti sekarang belajar dulu belajar ha? belajar dulu karena memang dari masa ke masa selalu dakwah salafiyah itu digembosi, disusupi, di kacau balokan, dikesankan sebagai seakan-akan pecah dan sebagainya. untuk orang itu supaya lari dari salafiyah. Tidak dipungkiri bahwa di kalangan orang-orang yang mengaku salafi itu karena masih baru belajar salafi, kemudian kurang adanya takwa Allah, kurang adanya tawadu akhirnya petentang-petenteng dengan salafianya padahal isinya ompong akhirnya menjadi fitnah itu tidak dipungkiri memang ada ha dan itu juga termasuk dari sebab kesan buruk tentang salafiyah itu tetapi memang dakwah ini yang memelihara adalah Allah ya Jangan khawatir. Perjalanan masa depan adalah untuk dakwah salafiyah. Maka tetaplah belajar dan ikhlaskan belajar itu. Belajar salafiyah itu. Bangkitkan semangat untuk mencintai salafus saleh ridwanullah alaihi majma'in. Jangan bicara kalau Anda tidak tahu. Ya, jangan asbun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mukaddimah Sahih Muslim dibawakan oleh Imam Muslim Rasulullah bersabda kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma sami cukup seseorang itu dikatakan telah berdusta kalau dia berbicara segala apa yang dia dengar dengar bicara dengar bicara seakan-akan ada sambungan getaran antara telinganya dengan lidahnya. Kalau te gendang telinganya bergetar, e, lidahnya ikut bergetar. Nggak ada koreksi sama sekali terhadap informasi yang datang di telinganya itu nggak ada dikoreksi langsung wer ngomong wer ngomong begitu. Ini kata Nabi cukup seorang berbuat demikian ini dusta. Dikatakan berdusta. Jadi kalau dengar sesuatu itu jangan langsung apa diomongkan Tahan lisanmu, jangan ngomong. Apa yang Anda tidak paham, apa yang Anda tidak mempunyai kepastian tentangnya. Dan kalaupun itu sebagai sesuatu berita yang pasti, tahan. Pikir dulu apakah ini menjadi mafsadah atau maslahah. Ha? Karena tidak semua berita yang benar itu menjadi mafsad, menjadi maslahah kalau Anda sampaikan. Kadang-kadang berita benar tetapi ketika Anda sampaikan justru menjadi Fitnah menjadi mas mafsadah karena tanggapan yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda orang dalam memahami berita yang benar itu, sehingga tafsirannya ke sana kemari. Ah, itu tentu harus dihindarkan. Jadi ikhlas belajar sedavia ini jangan terpengaruh dengan berita-berita gosip-gosip dan sebagainya sisihkan itu semua. Ah, kuncinya sudah dibuang ke sungai sudah. Ah, nanti kalau Anda sudah mempunyai pemahaman yang benar nih saya lemari yang isinya barang busuk itu Anda buang sekalian sak lemarinya nanti bakal Anda ngerti <laughs> wah ini nggak ada gunanya ini buang sekalian. Kalau sekarang mungkin masih buang kuncinya saja, tapi nanti kalau sudah paham tentang lezatnya ilmu kitab wa sunnah, manisnya ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf ini. Oh, itu semua Anda akan buang berita-berita yang kayak gitu itu itu kelasnya ah, kelas kacangan itu apa itu ah, Anda akan begitu tapi sekarang sabar dulu belajar dulu belajar Jangan disibukkan dengan isu perpecahanmu ini itu buat buat ya, sudah itu eh, sudah biarkan. Yang mau berkelahi ada gelanggangnya. Yang mau fitnah-fitnahan ada gelanggangnya. Kalau di sini gelanggangnya ilmu. Begitu. Jadi nanti Anda akan mantep Bergaullah dengan orang yang mulutnya itu tidak sembarangan ngomong. Bergaullah dengan orang yang bakal membimbing Anda dan mendorong semangat Anda untuk berakhlak yang lebih mulia. Nah. Hmm. -mm. Wallahu alamu bisawab. Insyaallah kita lanjutkan. بعد هذا أيه. السلام عليكم ورحمة